بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wa ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi Kita akan menemukan Mutiara-mutiara Dan pelajaran-pelajaran Yang sangat berharga Untuk kehidupan kita Oleh karena itu Wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa memetik hikmah dan pelajaran. Dan secara khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita keutamaan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa yang dimaksud mempelajari Al-Qur'an jemaah sekalian? Apakah maksudnya mempelajari cara membacanya? Atau berusaha menghafalnya? Atau mempelajari maknanya? Kandungan pelajarannya? Jawabannya adalah semuanya. Ini yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran. Mempelajari cara membacanya yang benar, berusaha menghafalkannya dan berusaha memahami makna dan kandungannya. Semuanya kita pelajari. Namun perlu kita pahami yang terpenting adalah berusaha mempelajari maknanya. Kandungan pelajarannya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, nggak mungkin kita bisa amalkan. Kalau kita nggak pelajari, nggak memahami makna dan kandungan-kandungan pelajaran yang bisa kita petik dari setiap ayat, nggak mungkin kita bisa mengamalkannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wal Quranu hujjatun laka au alaika." Al Quran bisa menjadi hujjah untuk membelamu atau memberatkannya. Artinya, kalau seseorang tidak bisa mengamalkan Al-Quran, Al-Quran itu hanya akan memberatkan dia. Kelak pada hari kiamat. Bukan membelanya. Demikian pula, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga secara khusus telah berwasiat kepada kita untuk mempelajari As-Sunnah. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha kama sami'aha Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku. Kemudian dia memahaminya, lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi ini doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan bercahaya, bersinar, berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku. Lalu dia pahami lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan seperti yang telah dia dengarkan. Dia nggak tambah, dia nggak kurangi. Jadi masya Allah, ini keutamaannya luar biasa. Iya. Oleh karena itu, insya Allah Taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari sebuah hadis dan memetik mutiara-mutiara hikmah serta pelajaran yang semoga bermanfaat dalam kehidupan kita yaitu hadis yang kita ambil dari kitab tauhid hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah tingkatan hadis yang paling sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim sering diistilahkan para ulama dengan istilah muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Nah, disepakati atasnya. Ya. Artinya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan muttafaqun alaih berarti diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Ini tingkatan hadis yang paling sahih Al-Bukhari dan Muslim Berikutnya Yang paling sahih berikutnya adalah Diriwayatkan Al-Bukhari saja Kemudian berikutnya Muslim saja Kemudian berikutnya Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Afwan Diriwayatkan selain Al-Bukhari dan Muslim namun mengikuti syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim namun mengikuti syarat Bukhari. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan mengikuti syarat Muslim. Kemudian yang berikutnya, yang paling terakhir, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, namun tidak memenuhi syarat salah satu dari keduanya. Jadi berapa semua tingkatannya? Hah? 6 tujuh, 7? iya. tujuh semuanya. Mudah menghafalnya kan? Pokoknya patokannya Bukhari dan Muslim saja. Iya. Itu tujuh tingkatan hadis sahih. Jadi yang paling sahih adalah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai Faqala li maka beliau berkata kepadaku Ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad Wahai Mu'ad tahukah kamu hak Allah atas para hamba Wa mahakul ibadi Allah dan apa hak hamba atas Allah? Kultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Muaz, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka hendaklah beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wahabkul ibadi Allah. Jazakallah khair. Wahabkul ibadi Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kultu, kata Mu'ad, aku berkata, Ya Rasulullah, apalah ubashirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu sampaikan dulu kepada mereka agar mereka tidak bersandar dengan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis singkat namun banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Insyaallah taala kita akan berusaha memetik pelajaran-pelajaran yang terpenting dari hadis ini sebagaimana yang telah disebutkan para ulama kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara anugerah Allah kepada beliau adalah jawami'ul kalim. Kata-kata yang ringkas tapi syarat makna. Itu di antara anugerah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim, kata-kata ringkas tapi syarat makna. Yeah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal berasal dari kaum Ansar. Dan beliau adalah seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW hidup masih sangat muda masih sangat muda sekali. Masih belasan atau dua puluhan tahun. Karena beliau wafat pada umur 38 tahun. Umur 38 tahun pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah. Berarti Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, berapa umur beliau? Hah? Berapa umur beliau? Hah? 53? Wafatnya aja 38. Kok 53? ya. Beliau wafat tahun 18 Hijriah. Umur 38 tahun ketika wafat. Berarti ketika Nabi SAW datang ke Madinah, berapa umur beliau? 20. Iya. Kan penanggalan itu dimulai pada hijrah Nabi saw, Iya. Jadi beliau adalah anak muda, tapi beliau masuk Islam sebelum Nabi SAW datang ke Madinah. Beliau sudah masuk Islam duluan di Makkah. Jadi belasan tahun beliau sudah masuk Islam. Iya. Jadi beliau adalah seorang anak muda yang istimewa. Kenapa beliau istimewa jemaah sekalian? Karena ilmu. Karena belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendalami ilmu. Iya. Dan beliau termasuk sahabat yang sangat-sangat dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mesra hubungannya. Sampai-sampai dibonceng oleh Nabi SAW. Enggak semua sahabat yang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepada Muad, ini Uhib fillah. Sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah. Iya. Jadi betul-betul Muad ini pemuda spesial karena begitu dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mendapatkan ilmu yang melimpah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan beliau. Mu'adun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Muad akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan para ulama dengan jarak satu lemparan panah. Artinya apa? Beliau adalah pemimpin para ulama di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Ya. Maka jemaah sekalian, setiap kali kita membaca hadis, mestinya kita mengingat kebaikan para sahabat dan mendoakan mereka. Oleh karena itu, termasuk prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai dan mendoakan mereka, serta tidak boleh berbicara tentang keburukan mereka. Mereka manusia biasa. Manusia biasa pasti punya keburukan, pasti punya kesalahan. Tapi termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh berbicara tentang keburukan para sahabat. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu manhaj yang menyimpang. Itu akidahnya Syiah dan Khawarij. Membenci para sahabat. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kamu mencaci sahabatku. Jangan kamu mencaci sahabatku. Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mut emas yang diinfakkan sahabat, tidak pula separuhnya. Artinya apa? Walaupun mereka dalam hidup mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi dibandingkan dengan kebaikan mereka, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dosa-dosa mereka tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Iya. Maka di sini Muadz radhiyallahu anhu telah berjasa kepada kita dan kepada seluruh umat Islam dengan meriwayatkan hadis yang mulia ini. Ini menunjukkan betapa mulia kedudukan para sahabat. Merekalah yang Allah pilih untuk belajar langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan ilmu beliau kepada umat selanjutnya sehingga bisa sampai kepada kita hari ini. Baik. Beliau mengabarkan kepada kita Aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas hewan tunggangan. Hewan tunggangan di sini yaitu keledai. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, keledai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada namanya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu kenalan dulu. Ya. Namanya Ufair. Keledai itu adalah hadiah dari Al-Muqawqis, penguasa Mesir. Muqawqis memberikan hadiah keledai sekaligus memberikan hadiah seorang budak yang bernama Maria. Darinya lah Rasulullah SAW memiliki anak yang namanya Ibrahim. Iya. Jemaah sekalian, di sini para ulama menyebutkan ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu sifat tawadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi mana tawadu beliau? Banyak sisinya. Di antaranya kedekatan beliau dengan masyarakat beliau. Dengan para sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau Begitu dekat sekali. Dan mau bersama naik di atas hewan tunggangan. Ya. Mau bersama. Padahal berarti mau sempit-sempit. Beda dengan para raja dahulu. Dia harus di kendaraan yang paling bagus dan dia nggak mau membonceng siapapun. Harus sendiri supaya dia lebih leluasa. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Ya, di sini pun kita bisa petik pelajaran. Kita punya kendaraan masih bisa dinaiki orang, jangan sia-siakan. Terutama ketika kita mau ke majelis ilmu, ajak tetangga kita, saudara kita, keluarga kita ikut naik kendaraan kita. Ya, maka dalam hadis ini juga ada petunjuk, ada teladan bagi para pemimpin untuk bersikap tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri dan dekat dengan masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin besar. Sepanjang sejarah tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada beliau. Tetapi lihatlah betapa beliau adalah orang yang sederhana, beliau nggak punya pengawal, beliau dekat sekali dengan masyarakatnya. Dan juga di sini ada pelajaran hendaklah orang tua itu dekat dengan anak muda. Ini pelajaran penting yang disebutkan para ulama. Orang tua hendaklah dekat dengan anak muda. Nabi SAW ketika itu sudah berumur berapa? 50-an tahun. Atau mungkin sudah 60. Sedangkan Mu'ad baru 20-an tahun. Tapi beliau adalah orang tua yang tawadu, tidak sombong, tidak merasa sudah senior, sehingga harus jaga image bergaul dengan anak muda. Iya. Harus jaga jarak. Tidak jamaah sekalian. Beliau dekat dengan anak muda. Sebaliknya, para sahabat anak-anak muda juga mendekat kepada beliau sebagai orang tua untuk minta bimbingan. Orang tua yang membimbing dan anak muda minta bimbingan. Dan ini termasuk prinsip Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak pula menyayangi anak muda kami, dan tidak mengetahui haknya orang alim kami. Ini prinsip Islam. Memuliakan yang tua, menyayangi yang muda, dan menghormati para ulama. Ini termasuk prinsip Islam. Nabi SAW mengatakan, bukan bagian dari kami orang yang tidak melakukan tiga hal ini. Iya. Jadi harus terjalin, terjalin hubungan yang baik. Terlebih lagi para ulama, orang-orang yang berilmu dan umurnya juga sudah tua. Itu haknya lebih besar lagi. Dia sudah tua dan dia mendalam ilmunya. Iya. Dan secara khusus jemaah sekalian, termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang sayang sekali banyak jangankan kaum muslimin pada umumnya para penuntut ilmu orang yang sudah berusaha mengenal sunnah saja nggak tahu prinsip itu yaitu dalam masa-masa fitnah dalam masa-masa ada persoalan besar tidak boleh ada yang berbicara kecuali ulama besar. Tidak boleh ada yang kita jadikan rujukan kecuali ulama besar. Siapa yang dimaksud ulama besar itu jamaah sekalian? Pertama siapa dulu yang dimaksud ulama? Ulama itu adalah orang yang mendalam ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itu namanya ulama orang yang mendalam ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Pemahaman Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dia banyak tahu ayat, dia hafal ayat, hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak pahami dengan pemahaman yang benar, itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Ya. Demikian pula, walaupun pemahamannya benar, tapi dia sedikit tahu, itu juga bukan ulama. Ulama itu dia harus tahu nasikh dan mansukh. Dia harus tahu al-mutlaq wal muqayyad. Dia harus mengerti al-mujmal wal mubayyan. Ini adalah istilah-istilah dalam ilmu usul. Istilah-istilah ilmu-ilmu yang dengannya dia bisa berdalil. Kalau dia nggak tahu ilmu itu, nggak bisa dia berdalil. Ya, itu namanya ulama. Ya. Jadi Jangan salah mengulamakan orang. Jadi bukan ulama itu yang dianggap ulama oleh masyarakat belum tentu. Jangan-jangan dukun. Iya. Kan banyak seperti itu. Dipanggil ustadz padahal dukun. <coughs> Dipanggil kiai padahal dukun. Nauzubillah. Bukan pula yang punya organisasi <coughs> dinamakan organisasi Ikatan Ulama. Ikatan Ulama sedunia atau ikatan ulama nasional. Bukan itu ulama. Ulama itu adalah yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itu namanya ulama. Siapa yang dimaksud ulama besar? Ulama besar itu adalah yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Ya. Termasuk manhaj ahlus sunnah dalam masa-masa kekacauan atau ada menghadapi kaum muslimin menghadapi persoalan besar, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali ulama besar. Itu prinsip ahlu sunnah. Iya. Mungkin materi kita bukan itu, tapi saya sebutkan satu dalil. Rasulullah SAW bersabda, "Al barakatu ma'a Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Apa maksud orang tua di sini? Maksudnya adalah tua dari segi umur dan ilmu. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Dalam masa-masa kita menghadapi persoalan besar harus merujuk kepada ulama yang sudah tua. Karena anak muda itu seringkali kalah ilmunya dengan emosinya. Ya. Seringkali kalah ilmunya dengan emosinya. Emosi kepada orang kafir. Emosi kepada orang zalim sehingga dia lupa dengan manhajnya. Dia lupa dengan ilmunya, dia turuti emosinya. Dia nggak sudah nggak peduli dengan cara apa dia berjuang. Yang penting berhasil. Yang penting tuntutan tuntutannya terpenuhi. Lupa dia dengan manhajnya. Lupa dia dengan sumber kemenangan, sebab kemenangan terbesar berpegang teguh dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan juga karena orang tua itu lebih takwa. Ya, kenapa anak-anak muda harus dekat-dekat dengan orang tua? Karena orang tua itu lebih takwa. Dan Allah mengatakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan pembeda untuk kamu. Pembeda yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya dan juga karena orang tua sudah banyak makan garam kehidupan. Jadi wajar. Itu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Dan contoh-contoh penerapan prinsip ini banyak sekali. Dari masa ke masa. Diterapkan para ulama ahlus sunnah dalam menghadapi persoalan-persoalan umat. Iya. Namun saya sangat disayangkan saat ini. Ketika terjadi masalah-masalah besar. Tiba-tiba banyak orang jadi mufti Iya. Bukan sembarang ulama, langsung jadi mufti. Ya. Modalnya apa? Cukup punya akun Facebook. Ya. Setiap hari berfatwa. Subhanallah. Setiap hari mengajak orang melakukan ini dan itu. Setiap hari bikin komentar. Menurut saya ini sudah begini dan begitu. Subhanallah. Ini kenyataannya. Iya. Jadi inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan anak muda untuk kepentingan mendidik mereka. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting. Yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan walaupun dalam kondisi sempit. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, untuk tidak menyanyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan untuk mengajarkan ilmu, terutama ilmu tauhid. Iya. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muad sedang berada di atas seekor hewan tunggangan. Lagi jalan bareng. Tapi dalam kondisi seperti itu Nabi SAW memanfaatkan. Padahal kondisinya lagi nggak nyaman. Jangan kita bayangkan seperti kita naik motor sekarang. Kita naik motor saja sekarang ngomongnya nggak nyaman kan? Kita harus perhatikan jalan. Kita harus menghadap ke belakang sedikit biar kedengaran suaranya. Iya. Apalagi kalau kita naik mobil, masya Allah nyaman sekali. Tapi dahulu sangat tidak nyaman. Ya, berada di atas hewan tunggangan. Namun Rasulullah SAW tidak menyanyiakan waktu untuk beramal soleh, untuk mengajarkan kebaikan. Ini pelajaran penting. Dan masya Allah di masa ini kita juga ditolong oleh Allah dengan fasilitas-fasilitas di mobil walaupun macet kita masih bisa dengar radio dakwah ini manfaatkan. Ya. Jadi jangan sia-siakan. Kehidupan seorang muslim dimanapun kapanpun dia berada tidak boleh menjadi waktu yang sia-sia. Harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Minimal berzikir. Jangan hanya diam, berzikir. Ya, minimal berzikir. Kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, berzikir sendiri. Kalau nggak bisa memberikan nasihat, memberikan pengajaran, berzikir. Iya. Ini teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kata Muad, ketika itu Nabi SAW berkata kepadaku, "Ya Muad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muad, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Jemaah sekalian, para ulama menyebutkan di sini ada pelajaran berharga. Pelajaran terkait dengan metode pengajaran metode pendidikan. Ini penting bagi setiap orang tua dalam mendidik anak atau mendidik siapa saja, terutama para guru-guru. Di sini Rasulullah SAW menggunakan dua metode yang sangat penting. Pertama dengan memberikan pertanyaan. Ya, Ini pertanyaan bukan untuk minta jawaban. Nabi SAW sudah tahu jawabannya. Kalau begitu apa maksud beliau bertanya? Maksudnya adalah menarik perhatian. Iya. Karena kalau seseorang yang mendengarkan ucapan kita sudah punya perhatian, ilmu yang kita sampaikan dia akan pahami dengan baik. Bukan hanya itu, dia juga akan lebih kuat untuk menghafalnya, lebih kuat dalam ingatannya. Iya. Jadi harus tarik perhatian dahulu. Kenapa ini penting jamaah sekalian? Karena kalau kita menyampaikan orang nggak perhatian ya sia-sia. Capek-capek kita bicara, dia nggak perhatikan. Dan lebih bahaya lagi adalah dia bisa salah paham. Ini yang bahaya. Ustadznya ngajarnya lain, dia sampaikan keluar lain. Ya, karena perhatiannya setengah, setengahnya mimpi. Ya. Lagi tidur ternyata, ya. setengah tidur. Hmm setengah perhatiannya. Ini bahaya. Dan juga yang lebih berbahaya lagi jamaah sekalian, tidak memperhatikan ayat-ayat yang dibacakan atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Ya, ini bahaya sekali. Hadir di majelis ilmu bukan dapat pahala, malah dapat dosa besar. Itu sifatnya orang-orang kafir. Nabi SAW menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mereka nggak mau dengar. Atau seperti Abu Lahab, kemana Nabi pergi, Nabi berdakwah, dia di belakang berisik supaya orang nggak bisa dengar. Iya, itu kerjanya Abu Lahab. Ada yang tutup telinga, ada yang Nabi lagi bicara dia pergi. Subhanallah. Itu orang-orang kafir dahulu. Jadi perlu perhatian. Iya. Ini metode yang pertama yang beliau gunakan di sini. Yang kedua adalah zikrul ijmal ba'da tafsil. Ini juga sangat penting. Menyebutkan uh, menyebutkan secara global terlebih dahulu qabla tafsil, sebelum merinci. Iya. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan pelajaran itu secara global terlebih dahulu sebelum membuat perincian. Kenapa Nabi SAW tidak langsung mengatakan hak Allah adalah hak hamba adalah tidak. Tapi beliau mengabarkan terlebih dahulu Allah punya hak. Hamba punya hak. Jadi global dulu dikasih. Apa yang terjadi pada kita jamaah sekalian? Kita yang mendengarkan muncul rasa ingin tahu. Iya kan? Apa sih hak Allah? Apa hak hamba? Nah, orang kalau sudah punya rasa ingin tahu, lalu kita sampaikan ilmu kepadanya, ilmu itu akan lebih kuat menempel di dalam benaknya dan juga lebih memudahkan baginya untuk menghafal dan memahami. Iya. Contohnya kita ajarkan anak kita tentang sholat lima waktu. Kurang tepat kalau kita mengatakan, nak sholat lima waktu itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kurang tepat. Kalau begitu bagaimana yang lebih bagus? Katakan dulu kepadanya, nak solat wajib itu ada lima. Ini kan global. Kita belum rinci. Iya. Biasanya anak-anak itu penasaran. Apa saja? Dia muncul pertanyaan. Ketika dia sudah punya rasa ingin tahu, kemudian kita ajarkan, dia lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk mengingat, dan menghafal. Karena menghafal ilmu sangat penting sekali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode ini agar para sahabat mudah menghafal. Bahkan beliau juga seringkali mengulang-ulang. Jadi satu hadis beliau sampaikan dua atau tiga kali. Banyak, banyak contohnya. Nabi SAW mengulang sampai dua atau tiga kali sehingga sahabat itu hafal. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena menghafal ilmu sangat penting sekali kata Syekh Ibn rahimahullah, "Zahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang semua yang kita pelajari kecuali yang telah kita hafalkan. Ya. Jadi capek-capek kita belajar semua hilang. Yang akan tetap bersama kita hanya yang sudah kita hafal. Ya. Jemaah sekalian, metode menghafal itu ada dua menghafal di dalam dada dan menghafal dengan catatan. Dan maksud catatan adalah membantu hafalan di dalam dada. Iya. Hanya dulu ada segelintir ulama yang sama sekali nggak mencatat. Kenapa hafalannya kuat sekali? Tapi pada umumnya ulama, walaupun hafalannya kuat, masih mencatat. Cuman satu dua orang saja yang sama sekali nggak mencatat karena begitu hebat hafalannya. Ya, makanya sekarang masya Allah banyak yang hebat hafalannya, nggak perlu mencatat. Ya, Subhanallah. Hmm. Ini penting untuk menghafal ilmu. Ini maksud Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW mendoakan semoga Allah menjadikan berseri-seri, bersinar, bercahaya orang yang mendengarkan ucapanku, memahaminya, dan menghafalnya. Lalu dia sampaikan seperti yang telah dia dengarkan. Dia dengarkan, dia nggak tambah, nggak kurangi. Iya. Jadi penting menghafal. Kemudian apa jawab Mu'ad? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ditanya seperti itu, apa hak Allah dan apa hak hamba? Mu'ad mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita, yaitu adab seorang Muslim, seorang penuntut ilmu. Kalau berbicara agama, harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, katakan Allahu a'lam. Ya. Inilah adab seorang muslim kalau berbicara agama. Jangan sembarangan ngomong. Jangan berani berbicara tanpa ilmu. Harus yakin apa yang kita sampaikan berdasarkan dalil. Kalau tidak, maka sangat berbahaya termasuk dosa yang sangat besar berbicara tanpa ilmu dan itulah sebabnya terjadi semua kesesatan. Tidak ada satu keses tidak ada satu kesesatan pun di muka bumi ini kecuali karena ada orang yang berbicara tanpa ilmu. Dan ilmu itu adalah sebagaimana kata Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan dalam nuniyah beliau al ilmu qala Allah wa qala Rasul Waqala sahaba hum ulul irfan. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul dan ucapan sahabat. Mereka itulah orang-orang yang berilmu. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Sesuai pemahaman salaf. Itulah ilmu. Siapa yang berilmu tentangnya, mendalaminya, itulah ulama. Iya. Jadi harus berdasarkan ilmu itu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, maka itulah yang disebut dengan kesesatan. Kalau seseorang berbicara agama, berbicara tanpa ilmu, itulah yang namanya kesesatan. Dan Allah telah ingatkan dalam Al-Quran bahwa orang yang telah berani berbicara tanpa ilmu, dia adalah pendusta, walaupun dia nggak bermaksud berdusta. Wala taqulu lima tasifu kumul kadzib hada halalun wa haramun. Jangan kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Jadi Allah namakan dia telah berdusta. Kalau dia mengatakan ini halal dan ini haram, padahal dia tidak memiliki ilmu tentang itu. Iya. Dan ini pendusta terbesar, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kalau dia mengatakan ini halal dan ini haram, padahal dia belum tahu dalilnya, berarti dia telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. Iya, ini bahaya sekali. Maka katakan Allahu a'lam. Demikian pula ketika kita diuji. Ini ujian sebenarnya. Diuji dengan anggapan orang kita banyak tahu. Ini bahaya ini, ujian berbahaya sebenarnya. Iya. Karena seringkali kita di masyarakat itu jadi syekh Syekhul Islam. Ya. Jadi saya Ibnu Utsaimin. Iya. Seperti itu kita di masyarakat. Ini ujian. Ujian bagi kita. Kadang orang sudah terlanjur dianggap seperti itu, dia malu menjawab nggak tahu. Iya. Ini bahaya besar. Nggak tahu katakan nggak tahu. Allahu alam itu bukan aib. Justru aib besar kalau kita coba menjawab tanpa ilmu. Iya. Inilah adab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Namun ulama juga menjelaskan, ucapan Allah wa Rasulullah a'lam adalah ketika Nabi masih hidup. Setelah beliau wafat, kita katakan Allahu a'lam saja. Itu yang lebih afdol. Kenapa dikatakan di sini Allah wa Rasulullah a'lam? Sementara di dalam hadis yang lain, ketika ada seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah Nabi SAW mengatakan aja'al tanilillahi niddan apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah katakan Masya Allah summa syi'ta Masya Allah sesuai kehendak Allah kemudian kehendakmu sebab kalimat wow itu mengandung apa namanya e, persyarikatan di situ iya sedangkan kehendak Allah tidak sedikit pun bersyarikat dengan kehendak makhluk. Artinya, kalau Allah menghendaki, walau makhluk gak menghendaki pasti terjadi. Walau makhluk menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Iya, di situ pakai huruf waw nggak boleh. Tapi di sini kok boleh? Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Kenapa boleh jemaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan ilmu oleh Allah tentang ilmu syariat. Iya, tentang syariat, ilmu tentang syariat. Jadi boleh kita pakai Allah wa Rasul alam. Sehingga kalau itu terkait dengan perkara gaib, ya terkara, terkait dengan perkara kaunia misalkan apa yang akan terjadi di masa depan, nggak boleh kita katakan Allah wa Rasul alam. Iya, beda ya. Kalau tentang ilmu syariat, boleh kita katakan Allah wa Rasul alam. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang Allah berikan semua ilmu syariat. Tapi kalau tentang perkara gaib misalkan, yang akan terjadi di masa depan, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Iya. Allah tegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya, sudah masuk waktu Isya? Berapa menit lagi, Pak? Empat menit lagi. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba adalah hendaklah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, inilah inti hadis ini. Disinilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik, yaitu hak terbesar yang harus kita penuhi. Artinya itu kewajiban hamba yang terbesar, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah pelajaran terpenting di dalam hadis yang mulia ini. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itulah, seluruh para nabi dan rasul diutus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian kewajiban hamba yang terbesar yaitu beribadah kepada Allah. Namun bukan sekedar menyembah Allah. Makna ibadah di sini ditegaskan adalah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya kalau seorang sudah menyembah Allah, namun dia juga masih menyembah selain Allah, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat penting. Ibadah itu maknanya mentauhidkan Allah. Insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah sholat isya dan mungkin ada sedikit tanya jawab. Wallahu alam, wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu pelajaran yang terbesar bahkan yang paling penting dalam hidup kita yaitu kewajiban mentauhidkan Allah Jalla wa Ala di dalam peribadahan kepadanya Inilah kewajiban hamba yang terbesar oleh karena itu, tercabang dari sini satu pelajaran penting. Kalau kita sudah memahami bahwa mentauhidkan Allah di dalam ibadah itulah kewajiban hamba yang terbesar. Karena itulah hak Allah yang paling agung. Maka kita pun dapat memetik pelajaran penting dari situ yaitu ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ini pelajaran yang sangat penting sekali. Yang bisa kita petik dari hadis ini. Apabila kita telah memahami Mentauhidkan Allah itulah kewajiban kita yang terbesar. Maka kalau begitu, ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Karena tidak mungkin kita bisa mentauhidkan Allah tanpa mempelajari ilmunya. Gak mungkin, mustahil. Semakin dalam kita pelajari ilmu tauhid, maka tauhid kita semakin kokoh dan tidak mudah goncang apabila datang kepada kita berbagai macam serangan syubhat. Maka kalau ilmu tauhid kita mendalam tidak akan mudah goncang. Iya. Jadi inilah ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Ilmu tauhid. Demikian pula Pelajaran lainnya yang sangat penting tercabang dari sini adalah dakwah yang paling utama yang selalu harus menjadi prioritas kita adalah dakwah tauhid. Adalah dakwah tauhid. Dan subhanallah ternyata inilah pembeda terbesar antara dakwah ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Namanya juga ahlus sunnah. Apa artinya ahlus sunnah? Artinya pengikut sunnah. Maksudnya di sini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala sesuatunya harus ikut sunnah. Termasuk di dalam dakwah. Ada sebagian orang kalau akidah ikut sunnah, kalau dakwah saya ikut golongan lain. Iya. Golongan yang kelihatannya lebih semangat. Lebih berapi-api. Enggak hanya duduk-duduk saja. Iya. Ini salah besar. Di dalam sunnah itu semuanya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang keluar darinya, dia celaka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita, Laqad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Bersih ajaran Islam ini. Sampai-sampai malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia celaka. As-sunnatu safinatun safinatun nuh man raqibaha najah wa man takhallafa anha halak kata Imam Malik rahimahullah sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh siapa yang menaikinya dia selamat siapa yang tidak ikut naik dia celaka jadi teladani dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah yang selalu memprioritaskan tauhid Sebagian orang akidahnya katanya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dakwahnya apa yang yang lebih dia prioritaskan? Katanya mau berjihad. Dakwahnya mengajak kepada jihad atau mengajak untuk penegakan syariat, mendirikan negara Islam atau ekonomi Islam, hukum Islam, atau akhlak mulia, pembersihan hati, zikir, sholat, puasa, semua itu ajaran Islam. Semua itu ajaran Islam. Tapi kalau kita lupakan dakwah tauhid, kemudian kita lebih mementingkan itu, maka kita telah salah jalan. Kenapa? Karena semua itu tidak akan terlaksana tanpa tauhid. Nggak mungkin. Nggak mungkin selamanya. Kita bisa menerapkan syariat Islam yang sebenarnya tanpa memperjuangkan tauhid terlebih dahulu. Iya. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Tujuannya adalah mengajarkan tauhid. Cita-citanya adalah menyebarkan tauhid. Kalau orang sudah bertauhid, baru Allah kasih kemenangan jangan dibalik. Mau mencari hadiahnya, pingin hasilnya, tapi jalannya ditinggalkan. Bahkan tauhid itulah syariat Islam terbesar. Jangan mimpi mengajak umat ini berjihad kalau belum bertauhid. Itu mimpi namanya. Ya, mau mengajak umat berjihad, tauhid dia belum ngerti. Itu namanya mimpi. Ya. Karena kekuatan kaum muslimin bukan pada kekuatan senjata. Bukan pada kekuatan pasukan, bukan. Justru kekuat, kekuatannya adalah pada tauhidnya. Gak mungkin kita ngajak orang berjihad tanpa tauhid yang benar. Luruskan dulu tauhidnya. Bersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Baru Allah tolong. Iya. Itulah sebabnya dakwah Rasulullah SAW selalu memprioritaskan tauhid. Karena tauhid itulah hak Allah yang terbesar. Karena tauhid itulah kunci kemenangan. Maka siapa yang dakwahnya lebih mementingkan hal yang lain, kemudian pada saat yang sama dia tidak terlalu memperhatikan tauhid, maka dia telah menyimpang dari jalan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Allah telah mengabarkan kepada kita dakwah para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan sembahlah Allah yang yang satu saja dan jauhilah tagut. Iya. Jadi Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah Sunnah wal Jamaah selalu memprioritaskan tauhid yang utama dan pertama, terus-menerus sampai kita berpisah dengan dunia ini. Sebab tauhid adalah pondasi amalan. Percuma kita ngajak orang sholat sementara dia masih melakukan syirik. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la 'amaluka." Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Jadi nggak ada gunanya kita ajak dia sholat, puasa, zakat, haji, berakhlak mulia, berzikir, tapi dia masih melakukan syirik. Kita tidak ajarkan tauhid yang benar. Amalannya tidak sah atau akan terhapus. Jadi inilah pentingnya untuk selalu mendakwahkan tauhid memprioritaskan tauhid. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga pelajaran yang sangat penting dari hadis ini adalah bahwa kesyirikan adalah dosa terbesar. Kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya. Karena kesyirikan berarti tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Dan itu berarti pelecehan terhadap Allah. Jemaah sekalian, kenapa Allah sangat murka terhadap orang yang melakukan syirik? Sebab orang yang melakukan syirik itu adalah orang yang menghina Allah. Orang yang menghina Allah. Iya. Kenapa? Karena ibadah yang seharusnya dia serahkan kepada Allah, dia serahkan kepada selain Allah. Itu namanya penghinaan. Karena berarti makhluk yang telah dia serahkan ibadahnya itu telah dia samakan dengan Allah. Padahal Allah yang menciptakan dia, hanya Allah yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Hanya Allah yang bisa mendengarkan doanya serta mengabulkannya. Hanya Allah yang melindunginya dari mara bahaya. Hanya Allah yang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepadanya. Kok dia samakan dengan makhluk yang lemah? Yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Tidak pernah menciptakannya yang sama sekali tidak sanggup menimpakan mudarat kepadanya, tidak bisa menyelamatkannya dari mara bahaya. Maka ini namanya pelecehan. Karena ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia telah samakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dengan bermaksud jelas-jelas melecehkan. Ya, dan jemaah sekalian, pelecehan itu walaupun nggak bermaksud Walaupun orangnya niatnya baik, Allah murka kepadanya. Contohnya, orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Yesus adalah anak Allah. Apakah maksud mereka mau menghina Allah? Tidak jemaah sekalian. Maksud mereka mau memuliakan Allah. Allah itu maha baik. Makanya dia utus anaknya jadi penebus dosa. Itu maksud mereka. Tapi dengan sebab itu Allah sangat murka kepada mereka. Jadi nggak pengaruhnya, nggak ada pengaruh mereka bermaksud baik. Mereka sudah melakukan kesalahan besar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Coba perhatikan jemaah sekalian. Mereka sebut Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Ini pujian kepada Allah. Makanya karena saking sayangnya Allah, menurut mereka, anaknya diutus ke muka bumi untuk disalib. Ini pujian besar yang besar kepada Allah menurut mereka. Mereka nggak bermaksud menghina Allah. Tapi karena itu mengandung penghinaan kepada Allah, nggak ada pengaruh niat mereka. Jamaah sekalian, ini prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah itu bukan hanya sekedar niat, tapi harus dengan cara yang benar. Niat yang baik tidak akan menjadikan cara yang salah menjadi baik. Ya. Jadi jangan turuti emosi. Ya, walaupun niat kita baik, jangan tempuh cara yang salah. Hasil itu serahkan kepada Allah. Kita hanya disuruh berusaha. Terserah Allah hasilnya bagaimana. Dan kita disuruh berusaha sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan turuti perasaan. Menurut saya kayaknya ini bagus kalau tidak berdasarkan dalil, jangan lakukan. Orang-orang Nasrani bermaksud memuliakan Allah. Tapi karena sebab itu, mereka menjadi makhluk yang paling Allah murkai. Mereka mengatakan, وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَنُ walada. Mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah nyatakan, takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka itu syakul ardu dan bumi terbelah Watahirul jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh anda oleh rahmani walada karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maksud ayat ini langit dia tahu Allah sangat murka bumi pun tahu Gunung-gunung tahu Allah sangat murka sehingga hampir-hampir mereka hancur karena saking takut kepada Allah. Karena mereka tahu Allah sangat murka dengan ucapan itu. Subhanallah. Luar biasa kemurkaan Allah kepada orang-orang yang menyatakan Allah memiliki anak walaupun niat mereka baik. Walaupun niat mereka baik. Karena mengandung pelecehan. Jadi walaupun niat baik tapi mengandung pelecehan kepada Allah, tetap Allah sangat murka terhadap ucapan maupun perbuatan itu. Jadi termasuk kaum yang sangat Allah murkai di muka bumi ini adalah orang-orang Nasrani karena mereka mengatakan Allah punya anak, mereka juga mengatakan Allah satu dari yang tiga, mereka juga mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Ya, Kok ada orang muslim yang mau memuliakan orang yang paling Allah murkai? Ini nggak masuk akal. Ya. Allah nyatakan mereka adalah orang yang paling Allah murkai. Sampai Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kok ada orang yang mengaku muslim? mau memuliakan mereka, mengangkat mereka jadi pemimpin, meninggikan derajat mereka. Ini nggak masuk akal. Ya. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah nyatakan orang kafir itu adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Padahal dia mungkin nggak merasa memusuhi, seperti orang-orang Nasrani. Ya, yang mereka sebut Tuhan Bapa itu adalah Allah. Mereka cinta kepada Allah, mereka ingin bertemu Tuhan Bapa di surga. Ya. Mereka cinta kepada Allah, tapi Allah menyatakan mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya niat yang baik, tapi harus dengan cara yang benar. Ya. Maka tidak mungkin kalau seseorang itu benar-benar beriman, lalu dia akan mendukung orang-orang kafir ataupun bersikap loyal kepadanya, kecuali dia adalah orang munafik. Kecuali dia adalah orang yang memiliki mental munafik. Iya. Memiliki mental munafik. Walaupun dia masih mukmin tapi memiliki mental munafik. Punya kecenderungan kepada orang-orang kafir. Ya, kalau dia tahu Allah sangat murka kepada mereka, nggak mungkin dia bersikap loyal kepada mereka. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada pelajaran penting sekali. Allah nyatakan di sini, wala yushriku bihi syai'a. Dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan syai'an. Yaitu dengan sesuatu apapun. Ya. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan kata syai'an datang dalam bentuk nakirah. Kemudian dia terletak dalam konteks penafikan. Maka maknanya itu bersifat umum. Itu dalam konteks bahasa Arabnya. Kalimat nakirah yang terletak pada konteks penafikan, maka maknanya bersifat umum. Artinya apa? artinya tidak ada pengecualian. Iya. Dan ulama menjelaskan keumuman di sini mencakup empat macam keumuman. Yang pertama ibadah apapun itu nggak ada pengecualian umum semua ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah karena ada orang yang paham ya saya sholat menyembah Allah tapi kalau saya berdoa nggak apa-apa kan saya berdoa kepada wali. Iya. Ini bantahannya hadis ini dan dalam Al-Qur'an banyak kalimat seperti ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kepada Allah serta janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Ini banyak kalimat seperti ini. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian. Aku akan membacakan apa yang diharapkan oleh Rabb kalian atas kalian. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Enggak ada pengecualian. Ini yang pertama, ibadah apapun. Iya. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui jenis-jenis ibadah. Iya. Karena jangan-jangan ada satu bentuk ibadah tanpa kita sadari kita sudah persembahkan kepada selain Allah. Ya. Sebab orang-orang itu mereka berdoa kepada selain Allah, mereka nggak merasa sedang beribadah kepada selain Allah. Ya. Doa bagi mereka bukan ibadah, hanya sebuah permintaan belaka. Padahal itu adalah ibadah yang sangat agung. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari macam-macam ibadah. Ya. Kemudian makna keumuman yang kedua, adalah sedikit maupun banyak. Sedikit maupun banyak. Jadi nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah kecil maupun besar. Artinya Allah melarang kita berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian makna keumuman yang keempat dan ini yang paling penting dengan siapapun Allah dipersekutukan maka Allah tidak ridho Ya, karena Allah mengatakan syai'an dengan apapun ya dalam ayat Al-Qur'an juga Allah mengatakan ahadan dengan siapapun jadi makhluk apapun siapapun tidak boleh Allah dipersekutukan artinya walaupun makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia sekalipun, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, atau para wali, atau para malaikat, atau para nabi yang lain, semua tercakup di dalam ayat ini, tidak ada pengecualian. Ya, kapan Allah pernah mengatakan, jangan kalian mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun kecuali dengan wali. Kapan Allah pernah mengatakan demikian? Enggak pernah. Ya. Jadi ini berlaku umum. Ya, berlaku umum. Ada sebagian orang kalau kita katakan kepadanya kamu berdoa kepada wali itu syirik. Lalu dia katakan, masa kamu samakan berdoa kepada wali dengan berhala? Iya. Dia pikir menyembah berhala syirik. Kalau menyembah wali nggak syirik. Kan wali. Maka ayat ini atau hadis ini membantah mereka. Hadis ini datang dalam bentuk umum, nggak ada pengecualian. Semuanya terlarang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun mengajarkan umatnya untuk berdoa ataupun beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang juga sangat penting bagi kita yaitu tentang keutamaan tauhid. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita keutamaan terbesar nikmat terbesar yang Allah akan berikan kepada seorang hamba. Apa sih jamaah sekalian nikmat terbesar bagi seorang hamba? Tidak lain adalah terbebas dari api neraka. Ya percuma saja kita di dunia ini merasakan semua jenis kenikmatan kalau akhirnya kita akan merasakan azab yang sangat pedih di neraka jahanam. Maka inilah sebenarnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba yaitu terbebas dari azab Allah dan masuk ke surga. Dan jemaah sekalian, Allah tidak akan memberikan nikmat terbesar ini kecuali kita memiliki amalan terbesar yaitu memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis ini menerangkan kepada kita mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Artinya, orang yang tidak berbuat syirik tidak akan diazab. Ya, tidak akan diazab. Tegas Nabi SAW mengatakan, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hadis ini mengabarkan kepada kita jaminan keselamatan dari azab Allah dengan hanya bermodalkan satu amalan saja, yaitu tauhid. Tidak mempersekutukan Allah. Siapapun yang berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukan Allah pasti selamat. Pasti, tidak mungkin tidak. Walaupun dia melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun. Pasti dia masuk surga tidak mungkin tidak. Asal satu saja. Jangan berbuat syirik. Ini sudah jelas. Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya. Artinya apa? Asal dia jauhi dosa ini. Asal dia jauhi dosa ini, dosa apapun yang dia kerjakan, tetap dia pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak. Ini jaminan, harus kita percaya. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Tapi ada yang selamatnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya. Ada yang masuk surga langsung, ada yang tidak langsung. Iya. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita sempurnakan tauhid kita, maka jaminan keselamatan dari azab pun sempurna. Tapi kalau tauhid kita tidak sempurna, maka kita masih terancam dengan azab tapi pasti masuk surga. Cuman mampir dulu di neraka. Mungkin nggak lama, hanya seribu tahun. Ya. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Jadi orang yang tidak mempersekutukan Allah pasti selamat. Pasti selamat. Ya. Namun kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, keselamatannya tidak sempurna. Dia pasti selamat, tapi keselamatannya tidak sempurna. Tidak sempurna maksudnya apa? Dia masih terancam masuk neraka. Kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi nasibnya adalah kembali kepada kehendak Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan akan dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi bagi siapa yang dia kehendaki akan dapat ampunan sebesar apapun dosanya. Artinya kalau tidak dikehendaki berarti dia akan diazab namun azabnya tidaklah kekal. Itu perbedaannya azab orang yang berbuat syirik dan azab orang yang tidak berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik azabnya kekal sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Inilah jemaah sekalian bahaya syirik. Maka kalau kita semangat mengingatkan orang untuk apa namanya jangan mengada-ada dalam agama jangan berzina jangan makan riba maka kita harus lebih semangat lagi memperingatkan orang agar jangan syirik ya ini yang paling penting untuk kita dakwahkan kita peringatkan saudara-saudara kita untuk tidak mempersekutukan Allah dan itulah hakikat cinta yang sebenarnya kalau kita cinta kepada saudara-saudara kita kita nggak akan biarkan mereka melakukan kesyirikan sebab itu akan menjerumuskan mereka di dalam azab yang sangat pedih. Iya. Jadi masya Allah orang yang tidak berbuat syirik dia mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah. Iya. Kalau dia sempurnakan dengan menjauhi dosa-dosa lain selain syirik, maka jaminan itu menjadi sempurna. Tapi kalau dia hanya menjauhi syirik saja, sementara dosa-dosa lain masih dia lakukan, jaminan itu tidak sempurna, dia masih terancam untuk diazab. Iya. Pelajaran yang lainnya juga sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah ibadah tidak akan Allah terima apabila orangnya melakukan syirik. Makanya di sini Allah menyatakan hendaklah mereka beribadah hanya Nabi SAW bersabda hak Allah atas hamba hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah. Enggak sampai di situ, Nabi melanjutkan lagi dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena kalau mereka berbuat syirik, amal ibadah mereka tidak akan diterima. Bahkan yang sudah mereka kerjakan menjadi terhapus. Jadi ini kunci utama di dalam ibadah, jauhilah kesyirikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ulama juga mengingatkan yang dimaksud hak hamba atas Allah bukan Allah bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah. Beda dengan apa namanya hak Allah atas hamba. Itu sudah jelas. Allah yang mewajibkan kepada hamba. Tapi hak hamba atas Allah itu juga bukan bermakna sebaliknya hamba yang mewajibkan atas Allah, tetapi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba karena mereka telah mentauhidkan Allah. Iya. Kemudian di bagian akhir hadis Muadz berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia?" Maka di sini kata para ulama, ada adab yang sangat baik dari seorang penuntut ilmu, ya. Dia bersikap baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun dalam menyampaikan ilmu ini beliau merasa perlu minta izin dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini sesuatu yang baru beliau dengarkan. Dan di sini juga ada pelajaran penting dianjurkannya seorang muslim untuk memberi memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Iya. Atau menyenangkan kaum muslimin. Ini yang hendak dilakukan oleh Muad. Muad mendengarkan sebuah berita gembira, dia ingin kaum muslimin yang lain senang mendengarkan berita ini. Maka inilah yang dianjurkan bagi kita membuat saudara kita itu senang. ya Dengan perbuatan kita dengan ucapan kita ya dan jemaah sekalian sebaik-baiknya cara menyenangkan saudara kita adalah mengajarkan kebaikan kepadanya ya sebab kesenangan yang dia akan dapatkan mungkin bukan di dunia ini tapi di akhirat kelak ya itulah sebesar-besarnya cara menyenangkan saudara kita ya dan tentunya juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada kaum muslimin tahadu tahabu. Hendaklah kalian hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. ya Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bersedekah, membantu orang-orang fakir demi menyenangkan mereka. Ya, sebaliknya membuat kaum muslimin sedih, menakut-nakuti kaum muslimin, membuat teror bagi kaum muslimin, ini adalah dosa yang sangat besar. Iya. Jadi ini yang dipahami oleh Muad. Ini berita gembira harus disampaikan. Tapi kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang. La tubashirhum fayatakilu. Jangan dulu kamu sampaikan. Karena jangan sampai mereka bersandar dengan hadis ini. Kenapa jamaah sekalian? Nabi SAW malah melarang. Sebab ada kekhawatiran dari Nabi SAW. Karena ketika itu banyak sahabat yang baru masuk Islam. Nabi SAW mengkhawatirkan mereka salah paham. Sehingga mereka bersandar dengan hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Ya. Yang penting kan gak syirik, sudah dijamin masuk surga. Jadi mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Itu yang Nabi SAW khawatirkan. Ya, Maka tentu lebih salah lagi kalau orang yang memahami hadis ini, yang penting kan gak syirik, Gak apa-apa korupsi, Ya, ini tentu lebih salah lagi. Ya. Kalau dia pahami hadis ini kemudian dia malas beramal soleh, itu sudah salah. Apalagi dia pahami hadis ini untuk kemudian meremehkan perbuatan dosa. Ini lebih salah lagi. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Mu'ad tidak menyampaikan hadis ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Beliau menyampaikan ini nanti sudah menjelang wafat. Kenapa? Karena takut kena dosa menyembunyikan ilmu. Ya, jadi Muad memahami Nabi SAW melarang itu hanya sifatnya sementara waktu. Ya, karena kalau seterusnya tentu hadis ini nggak akan sampai kepada kita. Ya, walhamdulillah jemaah sekalian, sebetulnya masih sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu kita terbatas. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa bedanya tauhid dan akidah? Tauhid bagian dari akidah. Dan akidah cakupannya lebih luas. Tauhid berbicara tentang Allah. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Sedangkan akidah, permasalahannya cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Ya. Berbicara tentang rukun iman misalkan. Ya berbicara tentang rukun iman. Yang enam juga berbicara tentang semua yang wajib diyakini. Itu namanya akidah. Berbicara tentang semua yang wajib diyakini. Iya. Akidah berbicara tentang keyakinan hati. Iya. Sampai pun ulama membahas dalam masalah akidah dalam masalah akidah. Termasuk dalam masalah akidah, nanti antum bisa buka kitab-kitab akidah para ulama salaf dahulu. Contohnya kitab usul Sunnah karya Imam Ahmad. Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Al-Muzani adalah murid langsung dan murid senior Imam Syafi'i. Termasuk murid terbaik beliau. Atau syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Salah seorang kawan Imam Ahmad atau akidahnya Imam Abu Hatim atau ya Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Ya. Atau i'tiqadnya Imam Al-Bukhari. Ini buku-buku akidah yang ditulis ulama salaf dahulu. Nah, di situ antum pelajari apa namanya? permasalahan-permasalahan akidah. Ya. Insyaallah hari Ahad ada lanjutan pembahasan i'tiqad akidah Imam Al-Bukhari di Masjid apa? Al-Azhar ya. Cempaka Putih. Hari Ahad besok ini. Ya, pertemuan yang ketiga. Pembahasan akidah Imam Al-Bukhari. Ini penting kita pelajari. Karena inilah ciri utama ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya terlebih dahulu. Harus mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Maka di dalam buku-buku akidah itu buku-buku akidah yang kita sebutkan tadi, ya, demikian pula kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam Abu Usman As-Sabuni. Di dalam buku-buku akidah itu kita dapati pembahasannya lebih luas, bukan hanya berbicara tentang Allah, tentang tauhid. Dan termasuk dibicarakan di semua buku-buku akidah adalah bagaimana manhaj ahlus sunnah terhadap pemerintah yang zolim. Disitulah titik perbedaan antara ahlus sunnah dengan khawarij. Kalau pemerintahnya adil, nggak ada bedanya antara ahlus sunnah dengan khawarij. Iya, nggak ada bedanya antara ahlus sunnah dengan khawarij kalau pemerintahnya baik, pemerintahnya adil. Iya. Nah ini contoh pembahasannya lebih luas kalau masalah akidah. Iya. Dan seterusnya. Apa hukumnya ucapan Allahu alam bisawab? Ada tambahan bisawab. Tidak apa-apa insyaallah taala. Bisawab artinya kebenarannya. Ya. Allah yang lebih tahu dengan kebenarannya. Enggak apa-apa insyaallah taala maknanya benar. Iya. Wallahu alam. Sudah habis waktu atau ada pertanyaan lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terkait dengan pendidikan pada anak tadi yang disampaikan. Dalam Al-Quran itu selalu disebutkan neraka dan surga. Dan dalam satu surat An-Naba, neraka itu disebutkan kemudian akan janji Allah kemudian. Yang pertama pertanyaannya dalam Al-Quran itu sendiri, apakah uh, selalu yang neraka dulu baru surganya dulu? Dan yang kedua pertanyaannya dalam penyampaian kepada anak itu uh, metodenya apakah kita menyampaikan tentang harapan itu itu aja iya saya belum tahu kalau ada keharusan harus neraka dulu baru surga atau surga dulu baru neraka. Iya. Tidak masalah insya Allah Ta'ala Kita sampaikan dua-duanya bersamaan Atau kadang disampaikan salah satunya Kadang disampaikan yang lain Karena dalam hadis-hadis Nabi SAW Seperti itu juga Kadang Nabi SAW hanya menyampaikan tentang neraka Kadang beliau hanya menyampaikan tentang surga Kadang kedua-duanya Ya Jadi saya belum tahu kalau ada harus mana yang didahulukan yang lebih baik. Namun di sini kadang bermanfaat kita lihat kecenderungan orang. Ya. Ada orang mungkin nggak terlalu tertarik hatinya untuk mendengarkan keindahan surga. Tapi kalau disebut tentang kengerian neraka, dia lebih takut. Dia lebih tersentuh hatinya. Iya. Jadi seperti ini apabila bermanfaat tidak ada masalah. Ya. Kalau dia kita dalam beberapa kali penyampaian ternyata dia lebih takut kalau diingatkan tentang neraka dibanding kita sampaikan surga. Ya. Tapi tetap kita sampaikan kedua-duanya namun ada penekanan terkait dengan azab neraka. Iya. Ada penekanan. Kadang seperti itu jiwa manusia. Kita lihat kecenderungannya. Makanya termasuk metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha mengenali orang yang kita sampaikan dakwah apa yang cocok baginya, apa yang tepat baginya. Iya. Itu termasuk metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan secara umum manusia itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Tiga tingkatan itu disebutkan dalam surat An-Nahl. Udu'u ila rabbika, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan dan ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik dan debatlah dengan cara yang terbaik kata Imam Luqayyim rahimahullah ini adalah ayat yang menjelaskan tiga metode untuk menghadapi tiga jenis orang yang pertama dengan hikmah Kata Imam Luqayyim rahimahullah, hikmah di sini adalah kelembutan. Ya. Sampaikan dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua dengan nasihat yang baik. Yang pertama untuk menghadapi orang yang mencintai kebenaran. Menghadapi orang yang mencintai kebenaran. Yang kedua dengan nasihat yang baik. Apa yang dimaksud nasihat yang baik di sini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya adalah tergib dan terhib. Berikan motivasi dan ancaman. Itu tadi ayat-ayat dan hadis tentang surga dan tentang neraka. Kepada siapa kita berikan ini? Kepada orang yang ketika kita sampaikan kepadanya, kadang dia masih sulit untuk menerima, masih berat sampai kita berikan motivasi atau ancaman. Iya. Kemudian yang ketiga, debatlah dengan cara yang terbaik. Kepada siapa ini? Kepada orang yang menentang. Jadi debat itu bukan cara yang dianjurkan. Hanya dibolehkan ketika dibutuhkan. Ketika ada orang yang menentang. Itu pun debat billatihi ahsan dengan cara yang terbaik, bukan debat seperti kebanyakan orang debat kusir. Debat untuk menang, bukan untuk mencari kebenaran. Iya. Maka hindari perdebatan dengan orang yang dia nggak mau menerima kebenaran sebenarnya. Dia hanya sekedar mencari kemenangan. Ini yang saya ketahui perincian di dalam menyampaikan dakwah. Adapun soal disampaikan surga dahulu atau neraka dahulu, wallahu alam saya belum tahu.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.